Bismillah. Ya, keberapa nih? Kedua atau ketiga? Kedua ya. Asani yang kedua masdarul fi'li ar-rubaiyu. Ya, masdar dari fi'il rubai. Fi'il yang empat huruf. Jadi kita punya pembahasan sekarang fiilnya adalah fiil yang empat huruf. Kalau dia tiga huruf seperti yang kemarin sudah kita bahas, maka sifat masdarnya nanti kebanyakannya adalah simai, kecuali dia menunjukkan pada makna-makna tertentu ya. Tapi secara asalnya kalau tiga huruf itu simai. Sekarang kalau kita pindah ke masdar fi'il yang empat huruf, maka masdarnya itu kiasia. Artinya bisa dikiaskan dengan menggunakan satu wazan sebagai timbangannya, kemudian dikiaskan kepada fi'il yang empat huruf. Kata beliau di sini, masadirul af'ali ar-rubaiyah ya masadirul af'ali ar-rubaiyati qiyasiyatun wa takhtalifu wa bi ikhtilafi siyagil af'al jadi masdar dari fiil yang empat huruf itu sifatnya qiyasiyah artinya apa bisa dikiaskan pegang satu wazan nanti kita kiaskan ke fiil yang seperti itu Paham ini? Jadi kalau kita ambil contoh nanti fa'ala masdarnya nanti adalah taf'ilan. Nah, ketika sudah memegang wazan taf'ilan, kalau ada fi'il yang ikut wazan fa'ala, ya masdarnya adalah taf'ilan, ya. Fa'ala ini kan empat huruf. Masdar dia nanti adalah taf'ilan atau taf'ilun. Kita pegang ini. Kapan ada sebuah fiil ikut wazan ini, masdarnya pasti ke sini. Itu namanya kiasia. Seperti karroma. Ikut wazan fa'ala. Masdarnya ya takriman. Taf'ilun. Ya. Itu maksudnya dengan kiasia atau seperti fiilnya sabbaha ikut wazan fa'ala berarti masdarnya yang sudah kita pegang adalah taf'ilun berarti Assalamualaikum masdarnya berarti tasbihun itu namanya kias ya wa takhtalifu auzanuha bi ikhtilafi siyagil af'al. Wazan-wazan untuk masdar yang empat huruf itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan siqo fi'ilnya. Artinya sesuai dengan perbedaan lafaz fi'ilnya. Karena kan yang empat huruf itu ada beberapa wazan ya. Ada fa'ala, ada af'ala. Jelas? Artinya kalau dia empat huruf tapi ikut wazan af'ala empat huruf tidak akan sama masdarnya dengan empat huruf yang ikut wazan fa'ala. Makanya kata beliau di sini wa takhtalifu auzanuha. Wazan dari masdar tersebut itu berbeda sesuai dengan perbedaan lafaz fiilnya. Jelas? Kalau fa'af'ala empat huruf masdarnya adalah if'alan. Kalau fa'ala empat huruf, masdarnya adalah taf'ilan. Itu yang dimaksudkan di dalam tulisan ini. Paham maksudnya Abu Nisa? Ya. Jadi kan kaidah inti dulu, kaidah inti dulu. Masdar kalau dia dari fiil empat huruf, sifatnya kias. Ya, bisa kita kias-kiaskan. Paham ini? Berbeda kalau masdar tiga huruf. Sifatnya simai. Orang Arab mengucapnya bagaimana? Ya begitu juga kita buat. Nah, yang kedua, fiil yang empat huruf, ini lafadznya kan ada beberapa bentuk. gitu. Artinya, nanti ketika kita mau membuat masdar kiasian untuk fiil yang empat huruf juga nggak sama. Kenapa? Karena dasar lafadz fiilnya juga sudah berbeda. Makanya kata beliau tadi, wa auzanu bi ikhtilafi siyagil af'al. Sesuai kadar perubahan fiilnya gitu. Sesuai kadar fiilnya. Fiilnya af'ala masdarnya if'alan. Fiilnya fa'ala masdarnya taf'ilan. Sekarang kita lihat Idza kana al-fi'lu ala wazni af'ala, masdaruhu yakunu ala wazni if'alin. Apabila fi'ilnya itu nanti adalah fi'il yang ikut wazan af'ala. Empat huruf ya. Nah. Masdarnya, maka masdarnya fi'il tersebut yakunu ala wazni if'alin. Selalu ikut wazan if'alin. Kalau dibaca jadikan mudof ilai. Tapi kalau dalam masdarnya nanti dibacanya if'alan. Masdarnya selalu af'ala itu nanti if'alan, nggak meleset dari itu gitu. Af'ala masdarnya nanti adalah if'alan. Ya sudah, pegang ini. Kapan ada fi'il ikut wazan ini, masdarnya pasti ke sini. Kita ambil contoh akroma. Ikut wazan af'ala. Akroma af'ala. Masdarnya ikroman. Ya, Ankaro, fiilnya lagi. Ankaro. Ya, ikut wazan af'ala. Maka masdarnya ikut wazan if'alan. Inkaron. Ya, inkaron. Jelas ini? Jadi ingkar itu bahasa Arab. Saya ingkari kamu. Nah, antum kalau bilang ingkar itu bahasa Arab gitu. bukan bahasa Indonesia aslinya itu cuman sudah menjadi lugo dalam bahasa Indonesia kita mislu seperti ankaro inkaron akroma ikroman abeko ibekoan jelas semuanya ikut wazan if'alan Difahami kan, Abu Nisa? Ya. Kalau kurang faham antum bilang ya. Kalau ada yang kurang difahami, dibilangi, anak ulangi. Ya, kalau kurang difahami. Wa in kanat fa'ul fi'li wawan. Nah, sekarang fawaid tambahannya ini. Apabila fa fi'ilnya berbentuk huruf waw. Fa fi'il ya, kan kita punya wazan fa'ala, ada fa' fi'il, ada ain fi'il, ada lam fi'il. Nah, kalau fa' fi'ilnya nanti berbentuk huruf waw, nahwu au kofa, wa au doha. Jelas? Fa' fi'ilnya kan adalah huruf wau-nya. Adapun alifnya di situ adalah harfu ziyada, Bukan fa' fi'il dia itu ya. Alif di situ adalah harfu ziyada. Maka kulibatil wawu ya'an fil masdar. Maka kalau dibuat masdar nanti ya huruf wawunya itu yaitu fa fiilnya tadi diganti menjadi ya. Ketika fiilnya tadi yang fa fiilnya berbentuk huruf waw dijadikan masdar, maka fa fiilnya tadi yang berbentuk huruf waw dirubah jadi wa. Wow ya, <laughs> wa. Oh iya, waw dirubah menjadi ya. Seperti auqafa menjadi ikofan. Ini nanti i'lal. Dalam pembahasan i'lal karena kalau nanti dibaca iuqafan orang Arab berat. Gak bisa hanya. Paham? Karena apa? Harokat yang eh, huruf yang paling mencocoki setelah huruf eh harokat kasro adalah huruf ya. Makanya mereka ganti menjadi ya. Tapi itu dalam pembahasan i'lal nanti. Sekarang lihat kita punya fiil empat huruf. Au kofa. Empat huruf ikut wazan af ala atau di sini kita tulis af ala. Sama ya fa fiilnya berarti ini berbentuk huruf waw. Di sini dia. Maka nanti huruf waw ini ketika antum buat menjadi masdar, ya, fiil ini dibuat menjadi masdar, huruf waw harus diganti ke ya. Alasan simpelnya, alasan mudahnya itu adalah apabila terletak setelah ada apabila setelah huruf kasroh maka eh, harokat kasroh huruf yang paling mencocok itu adalah huruf ya. Makanya mereka pindahkan ke ya. Karena kalau diucapkan kofan berat sama mereka dan menyelisih kaidah bahasa Arab mereka. Kaidahnya itu kasroh setelahnya itu ya. Doma setelahnya waw, fathah setelahnya alif. Nah. Maka ini dipindahkan menjadi ya, maka menjadi ikofan. Ya. Wow menjadi ya. Padahal aslinya dia adalah iu ko fan. Aslinya ini. Paham? Tapi karena ini berat diucapkan, mereka pindahkan menjadi ya menjadi i Au doha menjadi i dohan. idohan, roda menjadi i irodan. Makanya kalau jumpa bentuk seperti ini, lihat di antara fungsinya kita memahami nanti antum jumpa fiil iudo idohan misalkan antum jangan cari tiga hurufnya ya doha paham kalau nggak tahu kan tentunya mungkin oh tiga hurufnya berarti alif ini ziyadah berarti huruf aslinya adalah ya doha cari di kamus ya doha nggak jumpa Ke sini. Cari di doha, Baru nanti empat hurufnya au audoha. Masdarnya au roda menjadi irodan. roda menjadi irodan. Difahami? Faham Abu Syam? Paham ini? Kalau kurang paham dibilangi, ya. Amma idza kana al-fi'lu al ain. Ah, sekarang fawaid kedua, poin kedua dari wazan af'ala. Kalau misalkan nanti fi'il tersebut mu'tal ain, yaitu huruf ain fi'ilnya berbentuk harful illah. Ya. Huruf ain fi'ilnya berbentuk harful illah. Cuman harfu illa ini nanti dipindahkan menjadi huruf alif. Ya, aslinya nanti akoma itu aslinya adalah akowama. Tapi terkena hukum ilal ya di pembahasan ilal ini. Seperti contoh akoma, atola, amala. Apa nama fiilnya nih? Untuk fiil ajwaf ya. Istilah lainnya mu'tal ain. Ain fiilnya berbentuk harful illah. Tapi kalau dalam jenis fiilnya dia disebut dengan fiil ajwaf. Paham? Famasdaruhu yakunu bikasri awwalihi wa idhafati ta'i marbu ta'in marbutatin fi akhirih. Maka masdarnya nanti itu dengan cara mengkasroh huruf yang pertama. Ya, mengkasro huruf yang pertama wa idhafati ta'in marbutatin fi akhirih tetapi marbutatin fi akhirih dan menyandarkan tak marbuto pada huruf terakhirnya. Jadi pada huruf akhirnya nanti kita lekatkan tak marbuto di situ, tambahkan tak marbuto. Jadi akoma Ini kan fil ajwabnya ya. Tapi ikut wazan af'ala. Akoma. Af'ala. Ya, tapi untuk bagian ajwab. Ya. Terkena hukum ilal di dalamnya. Nah, dari perkara ini perhatikan. Ketika antum ingin buat masdarnya ini. Koedah mudahnya adalah. Nanti huruf yang pertama. Yaitu huruf alif ini. Antum kasih harokat kasroh Ya. Kemudian setelah itu sebelum huruf ini, sebelum huruf eh, di huruf yang terakhirnya yaitu huruf mim, antum tambahkan tak marbuto. Iqamatan. Atola iqolatan. Akola ikolatan. Karena ini keluar dari koeda if'alan itu. Makanya kaidahnya di buku lain pun kita lihat juga seperti di Sorfu Al-Kafi juga disebutkan seperti itu. Yaitu apa? Kasroh huruf yang pertama, kemudian setelah huruf di huruf yang terakhir, setelahnya ditambahkan tak marbuto. Wazannya tetap sama sebenarnya. Akoma. Cuman ini di kasro. Dan kalau di kasro ya hamzanya ini ikut pindah gitu. Menjadi ikoma. Setelah itu ditambahkan tak marbuto. Ikomatun. Atau kalau dibaca nasab, ikomatan. Atola itolatan. Akola ikolatan. Yaitu bahasa yang paling mudahnya ya. Di kasur huruf yang pertama ditambahkan tak marbuto pada huruf yang terakhir. Itu untuk wazan af'ala. Ya. Empat huruf tapi yang ikut wazan af'ala. Sampai sini masih difahami. Yang berikutnya, idza kana filu ala wazni fa'ala bi tad'ifil aini. Ya apabila fiil yang empat huruf tadi ikut wazan fa'ala. Ya. Fiil yang empat huruf ikut wazan fa'ala. fil ain dengan memudoafkan ain. Huruf ainnya di situ ada dua kali. Kemudian di, digabungkan. Ya. Tandanya adalah dengan adanya tasdid. Famasdaruhu ala famasdaruhu yakunu ala wazni taf'ilin. Maka masdarnya nanti selalu ikut wazan taf'ilun atau taf'ilan. Artinya kalau ada fi'il ikut wazan fa'ala, masdarnya taf'ilan sudah. Ya. Darroba tadriban, nassaqo tansikon, Fawwado tafwidon. Paham ini? Seperti darroba tadriban, Nassako tansikon, fawwado tafwidon. Sabbaha tasbihan. Kaidahnya sudah mudah seperti itu. Ya, ikut wazan taf'ilan. Jadi pegang wazan taf'ilan. Kalau ada fi'il yang ikut wazan fa'ala, maka pasti masdarnya adalah taf'ilan. Dikiaskan saja seterusnya qaddasa taqdisan kazzaba takziban seperti itu terusnya ya nah, Di sini mana tadi? تدريبا terkadang terkadang ada wazan lainnya kalau di kitab lain ada tambahannya terkadang wazan fa'ala secara asal masdarnya adalah taf'ilan. Terkadang masdarnya juga adalah kizaban berarti fi'alan. Tapi yang paling sering memang takziban, eh taf'ilan. Cuman waqad yakunu ala wazni fi'alan. Terkadang ikut wazan fi'alan. Contohnya nanti kalau antum mau lihat dalam surah An-Naba ayat ke 28. Wakazabu biayatina bi ayatina kizzaba. Ya. Jadi itu tambahan saja gitu. Tapi yang paling sering adalah taf'ilan. Cuman ada penggunaan muncul di mana wazan fa'ala masdarnya itu fi'alan dan praktek di Al-Qur'annya ada gitu. Di dalam surah An-Naba ayat ke-28. Ya. Surah An-Naba ayat ke-28. Wa kadzabu bi ayatina kizzaban fi'alan. Cuman kalau kita baca di Al-Qur'an kan kita baca kizzaba. Paham ini? Tetap kaidah asalnya adalah taf'ilan. Itu yang paling banyak gitu. Cuman kalau seandainya antum dapatkan dia ikut wazan fi'alan, maka tetap kita hukumi dia adalah masdar dari fa'ala. Paham ini? Tetap kita hukumi dia adalah masdar dari fa'ala. Karena terkadang masdarnya dia itu menjadi fi'alan. Sampai sini difahami? Abu Nisa? Wa in kana al fi'lu mu'tal akhir, mu'tal al akhir. Apabila fi'ilnya nanti mu'tal akhir. Ya. Fi'il mu'tal akhir. Artinya huruf terakhirnya itu adalah berbentuk harful illah atau kalau bahasa mudanya apabila fiilnya nanti berbentuk mu'tal lam. Ya, huruf lam fiilnya berbentuk harful illah. Ya, kan ada fa fiil, ain fiil, lam fiil. Lam fiilnya nanti itu adalah huruf illah. Seperti zakka, terus goto dan kowa. Semuanya ikut wazan fa'ala ya, tapi yang mutal akhir dengan lam. Famasdaruhu yakunu ala wazni taf'ilatan atau kalau kita baca sebagai mudhof ilaih taf'ilatin. Maka masdarnya nanti taf'ilatin, bukan taf'ilun. Kalau kaidahnya seperti ini. Ini kan kita punya wazan fa'ala. Kalau dia semuanya berbentuk harfu sahih, masdarnya nanti taf'ilan atau terkadang terkadang ya fi'alan terkadang gitu. Nah, sekarang nanti misalkan dia ikut dengan fa'ala tapi mu'tal akhir bil lam, eh mu'tal akhir huruf mu'tal akhir gitu. Lam fi'ilnya berbentuk harful illah seperti zakka. Paham? Atau qawwa. Semuanya ikut dengan fa'ala. Tapi permasalahannya lam fiilnya di sini bukan huruf sohi tapi berbentuk huruf ilah. Maka masdarnya nanti enggak ke sini masdarnya. Paham? Masdarnya enggak ke sini. Caranya, caranya seperti ini. Kaidahnya ya. Wazan taf'ilan ketika untuk yang mu'tal akhir dengan lam cara membuatnya adalah yaknya dibuang setelah itu, setelah huruf lam ditambahkan tak marbuto. Taf'ilan menjadi taf'ilatan. Cara pembuatannya seperti itu prosesnya. Gitu. Kalau di buku kita kan langsung disebutkan taf'ilatan. Nah, tapi kalau ditanya bagaimana prosesnya? Prosesnya dari wazan taf'ilan. Ya, prosesnya dari sini juga gitu. Taf'ilan. Cuman ketika dalam keadaan seperti ini ikut wazan fa'ala yang mu'tal akhir dengan harfu illah ya, maka caranya yaknya dibuang. Setelah dibuang, di huruf lamnya yang terakhir kasih tak marbuto. Nah, maka menjadi taf'ilatan. Tidak ada harokat yang dirubah di situ. Makanya kalau jumpa wazan kata tazkiyatan, tagtiyatan, taqwiyatan itu masdar semuanya. Ya. Masdar dari wazan fa'ala yang mu'tal akhir dengan lam eh mu'ta yang mu'tal akhir. Ya, harfu lillahnya di lam fi'il. Prosesnya seperti itu tadi. Taf'ilan dibuang huruf ya-nya, kemudian ditambahkan tak marbuto di akhirnya menjadi taf'ilatan. Ada pertanyaan? Oh iya, ketika jadi masdar kan? Iya. Iya. Sudah ada tak marutunya ya jadi mana tentunya. Sekarang Wa in kana al-fi'lu mahmuzal akhir. Kalau fi'ilnya itu nanti, ini fawaid yang keduanya, fi'il dari wazan fa'ala, fi'ilnya itu nanti mahmuz akhir. Fi'il mahmuz itu apa? Jangan diakhiri hamzah. Fi'il yang memiliki huruf hamzah baik di awal, di tengah atau di akhir. Nah, di sini ditakkit, dikuatkan yang mahmuzul akhir. Artinya huruf hamzahnya nanti berada di huruf terakhir. Famasdarhu yakunu ala wazni taf'ilin au taf'ilatan atau taf'ilatin. Artinya kalau nanti dia mahmuz akhir ikut wazan fa'ala, masdarnya boleh dua. Boleh antum buat taf'ilan atau boleh antum buat taf'ilatan. Seperti contoh, jazza'a menjadi tajzi'an atau tajzi'atan. Khotto'a menjadi takhti'an atau menjadi takhti'atan. Masdarnya dua. Tapi mahmuz akhir. Ya. Huruf hamzahnya berada di huruf yang di, di, pada, berada pada lam fiilnya. Kemudian mengikuti wazan fa'ala. Masdarnya dua. Taf'ilun atau taf'ilatun. Boleh dipilih. Tapi kalau dia bukan mahmuz akhir, dia bukan fi'il mahmuz, fi'il sohi misalkan, maka wazannya tetap satu. Taf'ilan. Terkadang bisa fi'alan. Paham nggak maksudnya? Paham Abu Sama? Ya, kalau mahmuz akhir, masdarnya ada dua. Tapi kalau tadi mu'tal akhir, masdarnya satu taf'ilatan. Kalau sahihul akhir bukan mahmuz, bukan mu'tal, maka wazannya adalah taf'ilan, terkadang fi'al, fi'alan. Gitu. Yang ketiga, fi'il yang empat huruf ini ya. Idza kana al-fi'lu ala wazni fa'ala. Jadi kalau misalkan nanti apabila fiilnya itu empat fiil empat huruf itu ikut wazan faala. Tadi afala sudah, kemudian faala juga sudah. Jadi kan fiil empat huruf itu ada beberapa lafaz ya. Ada afala, ada faala. Masdarnya sudah kita sebutkan tadi. Sekarang dia empat huruf tapi wazannya faala. Berapa huruf di situ? Empat ya. Empat huruf tapi ikut wazan fa'ala. Fa masdaruhu yakunu ala wazni fi'alan atau mufa'au mufa'alatin. Maka masdarnya nanti itu bisa jadi ikut wazan fi'alan. Di situ dibaca mudhaf ilaih berarti fi'alin atau mufa'alatan. Contoh, qatala kitalan au muqatalatan. Masdarnya dua ya. Artinya kalau antum buat maf'ul mutlak nanti begini. Qataltu kotal tuhu Mukotalatan. Boleh. Atau Kotal qataltuhu kitalan juga boleh. Kitalan dianggap maf'ul mutlaknya. Atau Mukotalatan juga dianggap maf'ul mutlaknya saya telah membunuh dia dengan satu kali pembunuhan misalkan dengan benar-benar membunuhnya Contoh keduanya hasaba masdarnya hisaban au muhasabatan. Ya, hasaba masdarnya hisaban fi'alan au muhasabatan. Dua masdarnya kan? Jadi ini af'ala tadi if'alan secara asal, fa'ala nanti taf'ilan atau terkadang fi'alan fi'alan. Kalau fa'ala masdarnya adalah fi'alan atau mufa'alatan. Ya. Atau contoh khosoma khisoman au mukhosomatan. Fahmi? Abu Nisa? Ya. Diperhatikan ya, Anda tambahkan fawaidnya. Wazan fa'ala masdarnya nanti dua. Fi'alan atau mufa'alatan. Tapi dengan satu syarat. Ya, satu syarat. Yaitu apa? Goiru mu'tal Hah? Apa? Iya emang ini. Bil ya. Satu syarat ya itu apa? Dia bukan mu'tal fa bil ya. Fa fiilnya bukan berbentuk huruf ya. Mu'tal kan huruf huruf ilah. Fa itu kan fa fiil. Maksudnya fa fiilnya bukan berbentuk huruf ilah yang berbentuk huruf ya. Contohnya seperti ini. Ya mana? Apa wazannya? Fa'ala. Tapi mu'tal fa berbentuk huruf ya. Kalau nanti fa berbentuk huruf ya, wazannya cuma satu, yaitu mufa'alatan. Tuh. Tidak ada fi'alan. Ya. Syaratnya satu kalau mau punya dua wazan. Wazan fi'alan atau mufa'alatan. Syaratnya satu. Yaitu apa? Fa fi'ilnya, kalau ditulis bahasa Indonesia-nya, fa fi'ilnya bukan berbentuk huruf ya. Tuh. Fa fi'ilnya bukan berbentuk huruf huruf illah ya. Kalau misalkan nanti fa fi'ilnya berbentuk huruf ya, seperti ya mana, ya atau ya maka masdarnya nanti adalah mufa'alatan ya saro muyasarotan nggak ada fi alatnya, nggak ada masdarnya gini yisaron misalkan atau yimanan enggak Kenapa? Karena syaratnya tidak terpenuhi kalau mau punya dua masdar. Paham nggak maksudnya? Paham antum maksudnya kan? Paham apa usaha? Yang selanjutnya, Iza kanal filu ala wazni fa'lala. Sekarang fi'il yang empat huruf tapi wazannya fa'lala. Ini udah nih. Kalau belum nanti tinggal nyontek punya kawannya. lala, Empat huruf juga ya. Jadi fi'il rubai itu ada empat wazan. Af'ala, fa'ala, fa'ala, fa'lala. Apabila dia mengikuti wazan fa'lala, famasdaruhu yakunu ala wazni fa'lalatan au fi'lalan. Masdarnya nanti dua ikut wazan fa'lala apa? fi'lalan atau fa'lalatan. Ya, masdarnya nanti ikut wazan fa'lalatan atau fi'lalan. Seperti zakhrofa menjadi zikhrofan atau zakhrofatan. Zalzala menjadi zilzalan atau zalzalatan. Dahroja menjadi dihrojan atau dahrojatan. Itu masternya. Fa'lala punya dua wazan. Fi'lalan atau fa'lalatan. Ada pertanyaan? Paham Abu Nisa? Abu Syam? Mana yang kurang difahami? Karena antum sudah ijma mengatakan faham, ya. Dan kemungkinan malam Jumat nanti kan anak nggak di sini, anak Kamis pagi itu mau pulang ke hilir. Malam Jumat nggak di sini, anak kasih antum PR. Karena kan antum sudah sepakat tadi ditanyai, faham, faham. Gitu. Berarti kalau sudah faham boleh dikasih PR gitu. Coba kalau antum bilang tadi nggak faham, anak nggak ngasih PR. Mahamkan aja belum bisa, apalagi mau dikasih PR. Tapi karena sudah bilang paham, kita boleh kasih PR. Malam Ahad insya Allah ya. PR-nya nanti kita punya berapa di sini? Empat wazan tadi ya. Af'ala, fa'ala, fa'ala, kemudian fa'lala. PR-nya dalam satu wazan antum buatkan susunan kalimat yang memakai masdarnya. Hah? Sudah paham tadi kok. Anak nggak mau tahu. Antum bilang paham. paham maksudnya? Oh ya itu enak. Antum buatkan konteks susunan kalimat, jumlah, ya atau apapun di situ yang penting mufidah bisa difahami mau antum sebutkan masdarnya saja nggak ada fiilnya ya boleh tapi kalau antum sebutkan masdarnya saja tulis fiilnya ini misalkan tiba-tiba antum buat ikroman, ya nanti antum tulis di sampingnya fiilnya adalah akroma tapi ingat ya kosa katanya jangan yang ada di buku ini antum pindahkan Cari kosakata sendiri. Kamus itu masih banyak. Kalau nggak bisa, anak persilakan kerja kelompok. Ya, kerja online nggak bisa ya. Kita nggak berlaku belajar online di sini. <laughs> Kalau di luar kan anak-anak belajar online. Kalau ini nggak usah lah belajar online. Masalahnya antum hampir bertetangga bertetangga semuanya ini bahkan kalau mau berteriak sebelah rumahnya itu PR yang semalam itu pie dengar tetangga sebelahnya gitu. paham tidak Bu Salman PR-nya hmm. ya berarti dua dua berarti delapan PR-nya nanti itu jumlah mufida ya Baik, anak cukupkan. Insya Allah kita lanjutkan lagi. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.